عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات وسلام عليه ربه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim ketika Allah Rabbuna tabaraka wa taala memberikan kepadanya fursah kesempatan untuk bertemu dengan saudara yang lainnya pertemuan dilandasi karena agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi barakallahu fikum pertemuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkumpulnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala fi baitin min buyutillah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang tujuan mereka satu yaitu mempelajari din Allah mempelajari agama Allah dengan menjaga keikhlasan di dalam mempelajarinya Nabiuna alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya tentunya tidak jarang kita mendengar dari asatidah dari keutamaan majalisul ilm keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang menempuh langkah untuk mendatangi majlis ilmu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam فيما رواه المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mudahkan dengan jalan itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din rahimana Allah wa iyyakum. Adapun tema atau kajian yang akan kita kaji pada pertemuan di pagi ini sebagaimana telah diketahui oleh antum semuanya barakallahu fikum berkaitan dengan al-yahud nasara Adapun tema yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan kelompok yang ma'ruf yaitu Syiah Rafidhah Al-Anjas maka perkara yang penting bagi seorang muslim untuk mempelajari untuk mengetahui sejauh apa barakallahu fikum apa yang mereka lakukan dalam rangka menghancurkan Islam dan muslimin mengetahui segala bentuk penyimpangan di dalam i'tiqadnya mereka dalam rangka barakallahu fikum seorang muslim berhati-hati bukan dalam rangka untuk mengikuti penyimpangan akidahnya mereka Arabtu li syarri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif Aku mengetahui kejelekan bukan dalam rangka untuk mengikuti kejelekan itu. Tapi aku mengetahui kejelekan barakallahu fikum dalam rangka untuk berhati-hati karena dikhawatirkan apabila seseorang tidak mengetahui kejelekan satu perkara tentunya dengan bimbingan para ulama dikhawatirkan akan jatuh kepada kejelekan itu dalam keadaan dia tidak merasa bahwasannya dia telah jatuh kepada kejelekan tersebut. Akhwana fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya kita sebagai seorang muslim mengetahui bahwasannya di dalam menjalankan agama ini tentunya tidak lepas pegangan kita, dustur, undang-undang kita adalah Al-Quran wa Sunnah. Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan yang demikian dan Rasul alaihi salatu wasallam memberikan jaminan bahwasannya seorang hamba tatkala senantiasa berpegang dengan keduanya Al-Quran wa Sunnah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati aku tinggalkan kepada kalian <clears throat> dua perkara yang apabila kalian berpegang berpegang teguh dengan dua perkara tersebut kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin dua perkara ini barakallahu fikum tidak akan pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Dalikal kitabu la raiba fi lulus muttaqin yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan merupakan Allah dari makhluk begitu pula untuk senantiasa berpegang dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan wasiat Allah Rabbul Alamin pada ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun wasiat yang ke-10 yang disebutkan pada tiga ayat dan dikenal dengan wasiat sepuluh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah oleh kalian jalan ini. Wala tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti as-subul. As-subul kata Mujahid bin Jabir al-bid'ah wa syahwat fatafarraqa bikum an sabili kalian akan terpecah belah dari jalannya Allah demikianlah kami wasiatkan atau Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Hatim Imam Al-Hakim Ad-Darimi An-Nasai dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata kata beliau radhiyallahu anhu khatta Rasulullah alaihi salatu wasallam khattan bi yadihi ثم قال هذا سبيل الله مستقيما Rasul alaihi salatu wasallam membuat satu garis Lalu beliau mengatakan di hadapan para sahabat, ini adalah jalan Allah mustaqiman yang lurus. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله فقال هذه السبل وليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه لأن عليه الصلاة والسلام كتب ابن مسعود رضي الله عنه من membuat garis-garis di sampingnya di sebelah kanan dan sebelah kiri lalu beliau mengatakan hadis subuh ini adalah jalan-jalan tidaklah ada pada setiap jalan ini barakallahu fikum melainkan syaitan berada padanya menyeru untuk mengikuti jalan-jalannya thumma lalu Rasul alaihi salatu wassalam membawakan, membacakan ayat ini wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarqa bikum an sabili Dzalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun demikianlah barakallahu fikum Siratul mustaqim adalah jalan di mana Nabiuna alaihi salatu wassalam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in berjalan yang kita senantiasa meminta kepada Allah Rabbul Alamin pada setiap hari kita di dalam salat yang lima waktu yang kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang barakallahu fikum di dalam beragama tidak bisa lepas dari dua perkara ini. Aqidatan wa akhlaqan wa ibadatan wa muamalatan apakah di dalam berakidah apakah di dalam bermuamalah di dalam beribadah di dalam berakhlak maka tidak boleh lepas dari dua perkara ini dari bimbingan Al-Quran wa sunnah alaihi salatu wassalam keluar dari perkara ini barakallahu fikum maka dia berada pada subul jalan imma di samping kanan wa imma di samping kiri yang keduanya adalah bentuk penyimpangan akhwana fiddin barakallahu fikum lalu setelah kita memahami bahwasannya seorang muslim tidak boleh lepas di dalam menjalankan kehidupannya di dunia wal dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dari dua perkara ini tentunya di dalam menjalankan keduanya akan senantiasa datang ujian dan cobaan tatkala seseorang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya akan ada ujian dan cobaan apakah dalam bentuk syubhat kerancuan-kerancuan seseorang di dalam pemikiran agamanya dan ini tidaklah bisa diobati kecuali dengan ilmu dan yang kedua dengan syahwat yang demikian butuh kepada keimanan obat daripada syahwat Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Alif Lam Mim apakah manusia menyangka tatkala mereka dibiarkan begitu saja tatkala mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberikan ujian tidak demikian para kafir akan ada ujian apakah datang dari bentuk syahwat atau syubhat bentuk syahwat dia harus mempertebal keimanannya apabila itu datang dalam bentuk syubhat maka dia harus mengetahui ilmu dalam rangka untuk membantah syubhat keraituan-keraituan di dalam beragama Akhwana fidin barakallahu fikum di antara bentuk syubhat yang butuh kepadanya ilmu yang sekarang ini barakallahu fikum sudah mulai mereka menampakkan kebencian mereka kepada Islam dan muslimin. Kenapa mereka demikian terhadap Islam dan muslimin? Karena itu memang sudah menjadi i'tiqaduhum, keyakinan mereka. Nanti kita akan sebutkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka dari kalangan Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasannya dasar di dalam beragama mereka adalah menyelisihi agamanya kaum muslimin sehingga barakallahu fikum berat untuk seorang muslim menyatakan mereka bagian daripada Islam atas dasar apa pernyataan yang demikian Bahkan seorang tokoh menyatakan mereka bukan kafir. Ya. Sebagian mereka tidak kafir. Barakallahu. Perbedaan keyakinan mereka dengan ahli sunnah kaum muslimin adalah perbedaan dari sisi akidah Tentunya barakallahu fikum kita mengetahui Syiah Rafidhah yang pertama kali memunculkan pemikiran ini adalah Abdullah bin Sabah seorang Yahudi dari negeri Yaman dan ini telah disebutkan ala Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwa beliau kata beliau rahimahullahu taala wa qad dzakara ahli ilmi anna mabda' ar-rafidhi إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ Ahlul ilm telah menyebutkan bahwasannya munculnya pertama kali pemikiran Rafidah adalah dari seorang zindiq Abdullah bin Sabah. فإنه أظهر الإسلام wa abqana al-yahudiyah dia menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan barakallahu fikum Yahudinya wa talaba an yufsida al-islam dan dia memiliki keinginan untuk merusak Islam karena fa'ala Baulus An-Nasrani sebagaimana apa yang telah dilakukan Paulus Nasrani alladzi kana yahudiyan yang mana dia adalah seorang Yahudi di ifsadi dinin Nasara di dalam merusak agamanya Nasara jadi Yahudi memang oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengatakan di dalam kitabnya Al-Imam Fidha'il Kitab wa Sunnah Ar-Rafidhi Himarul Yahudi yang namanya Rafidah itu keledainya Yahudi Iya. Antum tahu keledai? Iya, binatang yang bodoh. Iya. Biasanya kalau di bangsa Arab yang namanya keledai itu untuk membawa barang. Nah, dikasih yang berat-berat. Ya, ditarik ke sana dan kemari. Menunjukkan hinanya. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ar-Rafidhi Himarul Yahudi keledainya orang-orang Yahud karena memang pendirinya Barakallahu Fikum adalah seorang Yahudi Abdullah bin Sada ya kalau kita mengingat bagaimana makarnya dia yang menjadi provokator di dalam pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang mulia yang Nabiuna alaihi salatu wassalam memiliki sikap yang malu terhadap Uthman bin Affan sebagaimana dikisahkan di dalam satu hadis ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang duduk santai. Ya. Dalam keadaan demikian, Rasulullah menerima Abu Bakar As-Siddiq. Pun setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mazal ala halih. Rasulullah tetap keadaan seperti semula. Dalam keadaan duduk santai posisinya tidak siap menerima kamu, Tetapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta izin dan diizinkan menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau duduk merapikan pakaiannya. Ini menjadi pertanyaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Rasul alaihi salatu wasallam ketika Aisyah bertanya kenapa ketika Abu Bakar abadi, ketika Umar bin Khattab engkau dalam keadaan tidak merubah posisi dudukmu, pakaianmu. Tapi ketika Utsman bin Affan engkau duduk merapikan pakaianmu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam ala astahi minar rajul yastahi minhum malaika. Apakah aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu terhadap terhadapnya? Utsman bin Affan dibunuh oleh hasil provokator Abdullah bin Sabah. Barakallahu fikum. Yang di antara keyakinan Sabahiyah <clears throat> al-wasiyah. Keyakinan bahwasannya dia menjelaskan kepada bangsa Arab ketika itu Kufah, Basra, Baghdad memberikan provokator, memberikan syubhat kepada mereka. Dahulu ada seribu nabi, juga pada setiap nabi pada setiap nabi memiliki al-wasi itu mendapatkan wasiat penutup para nabi adalah Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam dan yang terakhir menerima, menerima wasiat adalah Ali kenapa sekarang Uthman bin Affan yang menjadi khalifah bukan Ali Berarti kita harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan terprovokasilah kaum muslimin ketika itu. Yang pada akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun terbunuh. Tidak memandang lagi posisi beliau sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Abdullah bin Salam ketika barakallahu fikum sebagian rafidah mereka mendatangi kepada Zaid bin Ali Zaid bin Ali ini dari kalangan ahli bait mereka meminta kepada Zaid bin Ali untuk Zaid bin Ali berlepas diri dari Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena di antara bentuk para fikum i'tiqaduhum mencelah dua sahabat ini. Fasayati insyaallah bayan. Faqala Zaid innahuma wazira jaddi. Keduanya adalah teman dekat dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib. Waqalu mereka mengatakan idzan narfadak kalau gitu kami berlepas diri dari kalian dari engkau wahai Zaid kami tidak akan taat dari kamu lalu kata Zaid bin Ali idhabu fa antum rafidah pergilah kalian dariku sesungguhnya kalian adalah rafidah Nah, orang-orang yang berlepas diri, memisahkan diri para fikum. Maka dari sinilah para fikum sampai saat ini Nah, untuk saat enam sampai saat ini dikenal dengan nama mereka Rafid. Lalu kita sebutkan bagaimana keyakinan-keyakinan mereka yang kita katakan lesa laysa ka'tiqadi al-muslimin ahli sunnah yang mana keyakinan mereka tidak seperti keyakinannya ahli sunnah kaum muslimin tidak seperti keyakinannya Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan oleh salah satu tokoh muhadisnya mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dia mengatakan inna la najtami'u ma'ahum ayat sunnah ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin kata Ni'matullah Al-Jazairi dia mengatakan sesungguhnya kami nggak bisa berkumpul dengan mereka, nggak bisa bersatu dengan mereka. Maksudnya as-sunnah. Dan mereka pun menyebut ahli sunnah dengan nasib. Istilahnya mereka. Ala berkumpul di satu Tuhan. Lihat. Dari sisi yang disembah saja, dia sudah mengatakan tidak sama. Nah, Lalu atas dasar apa dikatakan mereka masih bagian daripada Islam? Tokohnya sendiri yang menyatakan demikian. Inna la najtami'u ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Enggak bisa bersatu dari sisi sesembahan. Sesembahan kita siapa? Allah Rabbul Alamin kalau kita menyatakan sesembahan kita Allah Rabbul Alamin, lalu mereka siapa sesembahan mereka? Eh, wala ala nabiyyin wala ala imamin. Nggak bisa berkumpul dari satu nabi. Nabi kita adalah Rasul Muhammad bin Abdullah salawatu wassalamu alaihi rabbuh. Lalu siapa nabi mereka? wala ala imamati wala ala imam tidak bisa berkumpul bersatu di atas imam pemimpin maunya berpisah berarti menunjukkan barakallahu fikum keyakinan yang mendasar al-ma'lum yang diibadahi yaitu Allah Rabbul Alamin saja sudah berbeda lalu mereka beribadah kepada siapa tentunya barakallahu fikum perkara yang tidak sama bagi ahli sunnah peribadahan mereka adalah peribadahan penuh dengan kesyirikan eh. barakallahu fikum bahkan demikianlah mereka saya pernah di Mina Afwan di Musdalifah saya sendiri mendengar azan yang mereka kumandangkan ketika mabit di Musdalifah iya malam ke-10 tanggal 10 pagi kita beranjak ke Mina maka di waktu pagi itu sholat subuh di Musdalifah masing-masing ah, beberapa jamaah yakni travel di antara mereka mengumandangkan azan ya. Azannya mereka asyhadu anna aliyan waliyullah. Jadi aku bersaksi bahwasanya Ali adalah walinya Allah. Dan itu menggunakan mikrofon Lihat, ibadahnya berbeda. Yang disembah pun berbeda dengan yang disembah oleh ahli sunnah. وذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد نبيه وخليفته بعد أبو بكر Nahnu naqul mereka Ahlussunnah mengatakan Rob mereka yang Muhammad adalah nabinya yang khalifah setelah Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar kita katakan wala naqulu bidzalika rabb wala bidzalika nabi kita katakan kita tidak mengatakan Rob, meyakini Rob yang seperti mereka yakini juga nabi yang seperti mereka yakini. Balnaul kata tokohnya ini Inna rabbal ladhi khalaqa khalifata nabiyhi Abu Bakar laisa rabbuna wala dzalikan nabiy nabiyun Sesungguhnya Rabb yang telah menciptakan khalifah nabinya yaitu Abu Bakar itu bukan Rabb kami subhanallah Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang telah menciptakan manusia ini. Barakallahu Mereka mengatakan bukan Rob kami dan bukan Nabi kami yang diyakini oleh ahli sunnah. Maka dari sini saja barakallahu fikum sebenarnya sudah cukup dikatakan mereka bukan dari kalangan Islam ya, keluar dari 70 tiga tujuh puluh dua golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam naktafi fi hadzal qadar nuwasil insyaallah bima ba'd wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tafaddalu habibi